Yang kami hormati sang penutur kesadaran Indonesia. Founder and Master Trainer The Seven Awareness Bapak Nanang Kosim Yusuf beserta rombongan yang kami hormati sebagai sahabat Hajjah Muspida, Muspika, beserta jajarannya yang kami hormati, para alim ulama, para alumni, the seven awareness, tamu undangan yang terhormat, kaum muslimin wal muslimat yang dicintai Allah. Alhamdulillah, Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini atau malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat sehat sehingga di malam yang cerah alhamdulillah yang biasanya hujan malam ini berkah Allah memberikan cerahan di mana malam ini bukan hanya cahaya lampu listrik tetapi cahaya di mana malam ini kita akan bersama-sama Maududul Hasanah dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Jeffrey Al Bukhari. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Bukan hanya warga masyarakat Kalibuntu, tetapi ini adalah warga Kecamatan Losari Kabupaten Brebes pada umumnya dan seluruh alumni-alumni The Seven Awareness yang hadir di tempat tercinta ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada kaum muslimin wal muslimat yang hadir di majlis tercinta pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum acara inti dimulai, marilah kita bersama-sama membuka acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti sambutan-sambutan, selanjutnya acara ketiga pembacaan kalam ilahi. Acara empat, acara inti. Acara inti yang nanti akan diisi dengan dua pembicara langsung yang mungkin saat ini kita akan tunggu-tunggu. Dan terakhir penutup doa. Hadirin, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Selanjutnya acara kedua, acara sambutan-sambutan. Di mana sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Tabligh Akbar tahun 2012 dalam rangka peresmian Yayasan Rumah Kesadaran Indonesia Kantor Sabang, The Seven Awareness Brebes dan Cirebon dan sekaligus menyambut Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan perjalanannya dimudahkan, cuacananya dicerahkan eh, berarti mudah-mudahan Gusti Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami cintai pula Bapak Nanang Kosim Yusuf yang telah beliau adalah pemegang rekor muri dunia sebagai pembicara dengan peserta terbanyak di Istora Senayan Jakarta dengan 18.000 peserta. Wah boleh, simpan keprok ora dilarang. Uh, uh, ya. Beliau dijuluki sebagai sang penutur kesadaran Indonesia. Kemudian kepada Muspida, Muspika yang kami hormati pula para alim ulama yang sangat kami cintai dan tentunya tak lupa kami sampaikan kepada pemerintah Desa Kalibuntu yang juga selalu mensupport dari awal sampai akhir perjalanan kami. Sehingga cara ini bisa terjalan terjalin dengan baik. Para hadirin dan hadirat, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadirannya untuk bersama-sama meringankan langkah kaki bersama-sama hadir di sini, bersama-sama mengaji, bersama-sama mendengarkan insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Siap bu? Siap boten? Engkau lagi ceramah atau lagi ngeses alias ngantuk. Ya. Aja sampai ngantuk dibendeng matane. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan dari panitia, khususnya saya selaku ketua panitia. Hanya ucapan terima kasih, ribu-ribu terima kasih yang begitu dalam kepada seluruh segenap uh, jajaran ya, segenap lembaga, segenap uh, pemerintahan yang telah memberikan jalan yang seluas-luasnya, izin yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya sehingga acara ini terselenggara pada hari ini. Dan yang paling istimewa terus terang saya selaku ketua panitia kami ucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh jajaran kepanitiaan yang sangat luar biasa pagi, siang, sore, malam bekerja luar biasa tanpa mengenal lelah ya sampai belopot-belopotan ya sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga semuanya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai, apabila baik berkenaan dengan tempat yang tidak nyaman buat bapak ibu para hadirin ataupun sarana prasarana kurang memuaskan ataupun dan lain sebagainya tidak berkenan kami dari dari panitia hanya bisa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita niatkan bersama-sama hadir di sini untuk mengaji. Langkah embel-embel sejenis. Setuju, Bu? Setuju, batan laman setuju, Bismillahirrahmanirrahim. Tekan di tempat niki, niate ngaos. Ngaji, kepanggi, ketemu dengan orang yang sangat luar biasa yang biasanya kita hanya bisa menonton di televisi, kali ini kita bisa bercatapan langsung. Tidak banyak, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, uh, buka mata, buka pikiran, buka hati, dan buka jiwa Anda eh, sahabat-sahabat maupun dari alumni yang sangat luar biasa. Tadi mohon maaf belum sempat kami sapa. Selamat datang di Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Demikian bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia Tablek Akbar awal tahun 2011 dalam rangka peresmian Yayasan Rumah Kesedaran Indonesia, kantor cabang The Seven Awareness, Brebes dan Cirebon, dan menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1433 Hijriah. Selanjutnya, sambutan yang kedua, sambutan dari Bupati Brebes. Dalam hari ini, akan diwakilkan oleh Bapak Camat Kecamatan Losari. Kepada beliau kami persilahkan. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak ngantuk, sing semangat, sing semangat. Ya, awane apa jabate terang, orang lemes dari ketua panitia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mending ana grengsenge alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du al mukarramun para alim para kiai para sepuh bini sepuh wabil khusus Bapak Kiai Haji Uje, singkatannya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dia lagi musim singkatan. Pak Ustadz Juwat Jeffrey Al-Bukhari singkat Uje. Nanti saya Samsul Komar Kaidi disingkat Sakoka. Dan tadi tidak ketinggalan pula sang penutur kesadaran Indonesia Bapak Nakoy Nanang Kosin Yusuf jebule wong dewek jebule sedulur dewek pemegang Rekor muri pengunjung terbesar di Senayan tahun 2009 wong dewek jebule yang senantiasa saya taati nasihat-nasihatnya Bapak Kapolres atau yang wakili Kabagmin rekan Muspika Badan Rambil Pak Kapolsek tokoh-tokoh organisasi masyarakat Ketua Banser GP Ansor Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami bacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barokah serta inayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan yaitu nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan silaturahim dalam rangka takbir akbar Gus pun Awrelis awal tahun 2012. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita mendapat barokah dengan mengajarkan pengajian ini. Selanjutnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pada malam hari ini tadinya itu akan langsung Pak Bupati hadir. Namun Pak Bupati pada hari ini bertepatan pula bahwa hari ini adalah hari jadi Kabupaten Brebes. Sehingga beliau sedang sibuk, sedang ada acara menerima mantan-mantan bupati di pendopo lama-lama. Beliau hanya menyampaikan salam takdim kepada segenap masyarakat Kecamatan Losari pada umumnya, kali Buntu pada khususnya, dan kecamatan tetangga. Beliau ingin sekali sebelumnya hadir di tengah-tengah kita. Acara ini sebetulnya dinanti-nantikan oleh Pak Bupati. Karena beliau juga merupakan alumni daripada The Awareness Seven ya, Seven Awareness. Sang penutur kesadaran Indonesia Ustadz Nakoy. Sehingga beliau sangat erat hubungannya antara Pak Nakoy dengan Pak Bupati. Cuma pada hari ini Pak Bupati dengan sangat misah tidak bisa hadir. Padahal acara ini diharapkan oleh Pak Bupati, oleh beliau. Ingin mengadakan acara semacam ini. Apalagi dihadiri oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Yang biasanya kita hanya bisa nyawang di TV. Bisa melihat di TV biasanya. Sambil mendongong. Maka dari itu nanti seandainya Pak uji tampil di panggung. Tolong aja pada ngantuk, eman-eman. Aduh tekannya Jakarta Losari 5 jam. Untuk itu di Sawang nanti. Ya, dipuas-puasin, dipuas-puasin. Dan harapan saya mudah-mudahan pertemuan ini, mudah-mudahan eh, acara ini dapat menggugah kesadaran masyarakat Brebes pada umumnya. Dan tentunya kami mengharap kepada Ustadz untuk didoakan. Mudah-mudahan Kabupaten Brebes rakyatnya aman, damai, sejahtera. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-364 ini. Mudah-mudahan nambah sejahtera masyarakat Brebes. Kiranya harapan saya seperti itu kurang lebihnya mohon maaf. Sekian wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Haji Muhadi. Terlalu. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وما كان من المشركين قل إن صلاتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلع البدر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalan nabiyyan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alal islam alladzi tabahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu قال الله ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wabtiru bil jannati allati kuntum tu'adun sadaqallahu azim sadaqallahu karim alhamdulillahirabbil pertama dan utama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat pada hari ini sehingga alhamdulillah warga Kalibuntu Losari Brebes bisa insya Allah menikmati tausiah yang luar biasa oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang biasa kita panggil uje Tad. uje Al-Bukhari alhamdulillah pak insya Allah meskipun perjalanannya hampir 6 jam tadi ya Tad ya. Semoga para hadirin yang dimuliakan Allah bisa mendapatkan pencerahan hikmah yang kita bisa bawa tidak hanya satu hari, dua hari, tapi insya Allah selamanya. Amin, amin, Allahumma amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang hadir di sini, yang selalu mendoakan saya, Bapak, Emak, yang insya Allah karena doa dari kedua orang tua, saya bisa berdiri di sini dan Uje juga saya baca ceritanya. Luar biasa karena punya ibu yang luar biasa. Betul kan? Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, Ustaz Jeffrey ini luar biasa karena uminya, ibunya tuh luar biasa. Yang membuat luar biasa adalah doa orang tua. Dan alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehingga saya bisa masih mendapatkan doa dari orang tua dan hari ini menjadi satu keberkahan dari niat kami yaitu membuka kantor cabang rumah kesadaran yang ada di Cirebon dan Brebes. Yang insya Allah di tanah ini akan ada kantor cabang yang mewakili lima kota yaitu Cirebon, Brebes, Tegal, kemudian Kuningan dan Indramayu. Yang nantinya lima kota ini nggak usah ke Jakarta, tapi akan mengekor di di desa kecil yaitu desa Kalibuntu Losari Brebes. Dan untuk para hadirin yang hadir, Ustaz Jeffrey, Habib, Fahri, nanti Habib, ya, Bib, nanti bantu doain ya. Ya. Kemudian Pak Bupati yang tadi nelpon gak bisa hadir diwakili oleh eh, jajarannya ada Pak Camat Matur Kusun, kemudian Kapol Kapolres yang diwakili oleh Kapolsek Kapolsek ya, kemudian para alim ulama, kiai, guru. Saya juga dengar tadi ada kepala sekolah saya di Mujul Pesantren. Mana ada Ibu Haja U, Ulwia, Ibu Ul, terima kasih yang memberikan semangat didik selama saya pesantren. Tadi, anak ada kepala sekolah waktu pesantren tuh, ada Ibu Haja U, Ulwia. Itu orang yang membimbing anak selama tiga tahun di pesantren. Hadir hari ini, mau dengerin antum di sini. Ya, Kemudian mungkin ada kiai-kiai saya, ada kiai saya di sini di kampung ini dan semua keluarga saya juga. Alumni saya ada juga ketua DPRD Kabupaten Brebes, Algotas yang insya Allah hadir, entah sudah hadir maupun belum hadir, yang insya Allah hadir juga memeriahkan acara ini. Saya tidak memberikan tausiah nih, ya, tapi saya mau belajar ke antum malah. Saya ingin Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, Desa Kalibuntu yang dimuliakan Allah, semoga rencana dan niat kami membangun Yayasan Rumah Kesadaran Indonesia yang ada di kantor Desa Kalibuntu Losari Brebes ini didoakan oleh 10.000 jamaah pada malam hari ini. Amin. Amin ya, Allahumma amin. Ini kurang lebih 10.000 ya Mas Rosif, Mas Rosif. Ya, Bu Ib. Jadi kalau saya pernah memecahkan rekor muri ini 18 ribu, ya waktu itu dua hari di Istora Senayan. Ini kayaknya mau menyaingi 18 ribu, ya. Antum luar biasa teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai. Sebagai akhir dari sambutan sekaligus pengantar saya, dalam buku saya saya tulis, ini satu kalimat aja buat antum, satu kalimat aja. Bahwa orang-orang sukses itu adalah orang biasa tapi hatinya luar biasa. Jadi orang itu biasa. Tapi hatinya luar biasa. Jadi orang ini nggak mesti juga punya keturunan yang hebat, tapi hatinya luar biasa. Nggak mesti punya wajah yang tampan, tapi hatinya luar biasa. Kalau hatinya luar biasa, fa insya Allah nggak gampang menyerah. Kalau hatinya luar biasa, insya Allah nggak putus asa. Kalau hatinya nggak luar biasa, di difitnah malah bersyukur. Kalau hatinya luar biasa, dicaci maki malah bersyukur. Kalau hatinya luar biasa, insya Allah kalau sukses, ya selalu ingat bahwa kita sukses bukan karena kita pintar, tapi karena ada orang tua kita yang selalu tiap malam bersujud mendoakan kita. Saya bisa nulis beberapa buku bukan karena saya pintar, tapi saya tahu ada ibu saya tiap malam berdoa bersujud untuk mendoakan anaknya. Jadi teman-teman jamaah dimuliakan Allah, semoga kita semua pada hari ini diberikan oleh Allah hati yang luar biasa sehingga nanti tausiah oleh Ustaz Jeffrey membangun sikap mental kita sehingga menjadi insya Allah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Semoga sambutan singkat ini didoakan juga oleh semua jamaah sehingga Pak insya Allah bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada semua kalangan termasuk Pak Muhadi yang saya telepon bisa hadir di sini. Tadi Ustadz nanya, ini yang selalu ada mobil jadi jaya nih ada di sini ya. Jadi terima kasih untuk jamaah dimuliakan Allah semoga bermanfaat dan marilah kita buka hati kita yang luar biasa ya. Kalau hati kita biasanya di level soder, kemudian kolab, kemudian fuad. Semoga pada malam hari ini kita hati kita di level loop hati yang paling dalam sehingga tausiah oleh Ustaz Jeffrey menyadarkan kita menjadi manusia-manusia yang dimuliakan Allah. Terima kasih Ustaz Jeffrey ya. Jazakumullah, semoga perjalanannya selamat sampai tujuan dan salam buat Umi yang luar biasa ya. Terima kasih akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah الفاتحة وبشرك كرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبمن أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فرج الحام يا كشف الغم يا من لعبده نعم يغفر ويرحم اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأرض وشر أهلها وشر ما جعلت فيها ونسألك من خير هذه الأرض وخير أهلها وخير ما جعلت فيها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا